Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini yang memberikan pelajaran beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Basori Alwi dengan tuntunan buku manasek yang telah dipersiapkan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah di mana kita sekalian akan melaksanakan ibadah haji di Masjid Agung Jame' selama satu bulan diadakan pelajaran Manasek haji dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita para kiai-kiai kita disampaikan manasik haji baik itu dalam manasiknya, adabiahnya dan mengetahui adat istiadat orang-orang Saudi dan insya Allah kesehatan akan disampaikan secara mendetail, secara rinci mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kita sebagai peserta manasik haji patut bersyukur kepada Allah bahwasanya kita mengetahui mendapatkan ilmu dari para beliau sehingga kita dalam melaksanakan ibadah di tanah suci dengan dasar ilmu dengan dasar ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh beliau sehingga kita melaksanakan ibadah dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri dengan dasar ilmu yang kita dapat di Masjid Agung Jami. Semoga Bapak Ibu sekalian sejak saat ini diberi sehat walafiat baik lahir maupun batin sehingga sampai melaksanakan ibadah di tanah suci dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dapat melaksanakan eh, ibadah hajinya dengan sempurna dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur dan makbul. Itulah kiranya sebagai pengantar daripada pengajian ini, pengajian manasik ini, mari kita ikuti secara seksama, baik khususnya yang di Masjid Agung Jamek Kota Malang, umumnya para peserta yang mengikuti melalui radio Masjid Agung Jamek Kota Malang, gelombangnya kalau SW 107 meter. Kalau FM 90 meter. Itulah kiranya semoga perhatian daripada Bapak Ibu segala perusahaan yang melalui Radio Masjid Agung Jamek mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah, berbarokah dunia dan akhirat. Untuk ini kami persilahkan sepenuhnya kepada beliau Al Mukarram Bapak Kiai Basori Alwi.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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلوات الطيبات لله